وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله telah kita jelaskan makna al-jamaah secara istilah asy-syara' yang kesimpulannya bahwa al-jamaah yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk komitmen terhadap al-jamaah adalah al-haq komitmen terhadap kebenaran dan mengikutinya seperti yang disebutkan oleh Abu Syama rahmatullahi alaihi dalam kitabnya Al-Hawadith wal Bidah dan kebenaran itu adalah siapa-siapa yang berjalan di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang berjalan di atas mereka maka mereka itulah al-jamaah sehingga siapa saja dari kalangan tabi'in, atba'u tabi'in dan orang-orang setelah mereka hingga zaman kita sekarang ini dimanapun mereka berada dari kalangan manapun mereka apapun warna kulitnya apakah mereka dari kalangan Arab atau bukan dari kalangan Arab maka mereka itu jamaah selama mereka komitmen di atas kebenaran demikian pula yang termasuk al-jamaah adalah berkumpulnya kaum muslimin di atas imam yang mana mereka telah bersepakat untuk mengangkatnya sebagai pemimpin dan penguasa. Maka Luzumul jamaah yaitu dengan taat dan mendengarkan serta tidak melepaskan bayat terhadapnya kecuali dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban taat tersebut, walaupun secara syarak yang diangkat sebagai pemimpin tidak memenuhi persyaratan-persyaratan secara syar'i. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk tetap taat walaupun yang memerintah itu seorang Abdul Habashi seorang budak dari Ethiopia dari Habasyah sementara di antara persyaratan khalifah yang diangkat sebagai pemimpin secara syar'i dia adalah seorang yang merdeka bukan seorang budak namun apabila terjadi yang demikian, mungkin dengan al qahar wal ghalabah dia punya kekuatan sehingga berhasil menguasai negara dan memimpin negara maka dialah yang disebut dengan amir atau imam yang wajib bagi rakyat untuk taat kepadanya Inilah yang dimaksud al-jamaah. Punya kekuasaan. Punya negara. Bukan kelompok-kelompok sempalan. Bukan al-firaq. Yang mereka hendak menegakkan jamaah. Hendak menegakkan negara di atas negara yang telah ada. Kemudian kita masuki pembahasan yang berikutnya yaitu al-imamah. Apa yang dimaksud al-imamah? Secara istilah syar'i. Apa yang dimaksud setiap kelompok yang memiliki imam atau memiliki amir lalu kemudian wajib bagi setiap anggotanya untuk taat kepadanya yang tidak membaiatnya maka dia mati mati jahiliyah maka mari kita kembali pula kepada nas-nas dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta penjelasan para ulama dalam hal ini. Al-imamah secara bahasa itu berasal dari kata amma ya ummu artinya terdepan seorang yang dikedepankan. Dan yang dimaksud dengan al-imam kullu ma'tumma bihi min ra'isin aw ghairi. Setiap yang diangkat sebagai pemimpin, apakah dia kepala, pimpinan atau yang lainnya. Itu secara bahasa. Ibnu Manzur rahimahullah taala dalam lisanul Arab beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud al-imam kullu ma'tamma bihi qaum kanu ala siratil mustaqim au kanu dhalin setiap yang mana satu kaum mengangkatnya menjadi pimpinan apakah mereka di atas jalan yang lurus ataukah mereka di atas kesesatan. Jadi di sini menunjukkan bahwa kata-kata al-imam bisa bermakna positif apabila yang dimaksud mereka adalah para a'immah yang membimbing umat itu kepada kebaikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون dan kami jadikan di antara mereka a'imma pemimpin-pemimpin yang membimbing berdasarkan perintah kami tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami maka penyebutan al-imam di sini positif. Dan terkadang a'immah yang merupakan jamak dari al-imam yang dimaksudkan adalah negatif. Seperti a'immah a'immatu balun atau a'immatu dhalalah atau a'immatul kufur pemimpin-pemimpin kekufuran Waqatilu a'immatal kufur. Perangilah pemimpin-pemimpin kekufuran. Dan Nabi alaihi salatu mengatakan inna akhwafa ma akhafu ala ummati a'immatal mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan yang menimpa umatku adalah <clears throat> imam-imam yang menyesatkan. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa iman secara bahasa yaitu siapa saja yang mereka itu menjadi pemimpin terhadap sesuatu apakah kaum atau yang lainnya. Nah, dan secara bahasa al-iman juga berarti at-tariqul wasi' jalan yang luas. Sebagian menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa innahuma labi imamin mubin. Labi imamin mubin, imam sebagian mengartikan tariq. Jalan yang dimaksud. Jalan yang dituju. Nah, dari sinilah mengapa imam yang berstatus sebagai penguasa itu disebut imam karena dia yang berstatus sebagai pemimpin yang memimpin rakyatnya kepada apa-apa yang mendatangkan kemaslahatan. Adapun secara istilah maka definisi imamah ini telah disebutkan oleh sebagian para ulama di antaranya Al-Mawardi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah beliau mengatakan al-imamatu mawdu'atun li khilafati nubuwah fi hirasati din wa siyasati dunya bihi bahwa yang dimaksud al-imamah itu kepemimpinan yang diletakkan untuk menggantikan nubuah dalam rangka untuk memelihara agama dan untuk mengatur kehidupan dunia. Memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini Beliau mengatakan al-imamah riyasatun tammah Imamah itu adalah kepemimpinan yang sempurna yang mencakup seluruhnya. Wa za'ama tata'allaqu bil khassati wal 'ammah fi muhimmati din wa dunya. Dan kepemimpinan yang mencakup kepemimpinan secara khusus dan yang umum dalam kepentingan-kepentingan agama demikian pula dunia. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Liji dalam kitabnya Al-Mawaqif yang mengatakan dia khilafatul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi iqamati ad-din bihaitsu yajib ittiba'uhu ala kafatil ummah itu khilafah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama ini yang wajib untuk diikuti oleh seluruh umat. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibn Khaldun ketika dia mendefinisikan al-imamah kata beliau hiya hamlul kafati ala muqtada an-nazar asy-syar'i fi masalihihim al-ukhrawiyah wad dunyawiyyah ar-raji'ati ilaiha yaitu memikul tanggung jawab berdasarkan penilaian secara syar'i terhadap kemaslahatan-kemaslahatan akhirat dan dunia yang kembali kepadanya. إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع ila i'tibariha li masalihil akhirah. Sebab keadaan-keadaan dunia semuanya kembali pada syariat peninjauannya kepada kemaslahatan-kemaslahatan akhirat. Fahiyya fil haqiqah khilafatun an sahibi syar'i fi hirasati din wa siyasati dunya bihi. Sehingga pada hakikatnya khilafah bahwa imamah itu adalah merupakan pengganti dari sahibu syar'i dari kenabian, kerasulan yang akan menjaga agama ini demikian pula mengatur kehidupan dunia. Dari definisi-definisi ini jelas bagi kita bahwa yang dimaksud al-imamah secara syarak adalah seseorang yang diangkat untuk memimpin kehidupan yang akan mendatangkan kemaslahatan dunia demikian pula kemaslahatan akhirat. Kemaslahatan dunia itu yang akan menunjang kemaslahatan akhirat. Sebab al-Islam ini datang untuk mengatur segala kehidupan masyarakat segala kehidupan manusia. Kehidupan dunia mereka demikian pula kehidupan akhirat. Apa yang dianggap oleh sebahagian bahwa permasalahan agama tidak boleh ikut campur dalam urusan dunia ini adalah perkara yang batil bertentangan dengan usul ahli sunnah wal jamaah Sebab agama Allah Subhanahu wa taala ini diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat ini yang akan memelihara kemaslahatan dunia mereka demikian pula kemaslahatan akhirat. Maslahatan dunia agar kemudian terpelihara darah-darah mereka. dan terpelihara kehormatan-kehormatan mereka terpelihara keturunan mereka terpelihara harta-harta mereka terpelihara jiwa-jiwa mereka dan terpeliharanya akal-akal mereka Islam datang untuk mendatangkan kemaslahatan dunia oleh karena itu, seseorang boleh untuk membela dirinya. Apabila ada seorang yang hendak menumpahkan darahnya, walaupun mengantarkan pada kematian. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qutila duna nafsi fahuwa syahid, wa man qutila duna marihi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh karena membela dirinya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Karena Islam datang untuk memelihara apa yang menjadi kepentingan-kepentingan kaum muslimin. Kehormatan mereka demikian pula. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Fa hurmatu yawmikum hadha fi baladikum hadha fi hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian kehormatan-kehormatan kalian dan harta-harta kalian itu haram terpelihara seperti mulianya negeri ini yaitu Makkah pada hari ini hari Alfa pada bulan ini yaitu Hijjah, maka begitulah Islam memelihara Demikian pula Islam memelihara ukhul akal-akal manusia agar tetap dalam keadaan sehat, berpikir dalam keadaan sehat, sehingga Islam melarang untuk meminum khamr. La'anallahu syaribul khamr. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang minum khamr agar kemudian akal mereka terpelihara dan terjaga harta mereka demikian pula. Maka di antara hal yang terpenting yang akan memelihara kemaslahatan dunia demikian pula kemaslahatan akhirat seseorang adalah dengan adanya al-imamah kepemimpinan maka dengan adanya pemimpin yang akan mengatur kehidupan manusia dan yang akan mengatur lalu lintas masyarakatnya sehingga terbina ketentraman dan keterasuran dalam kehidupan. Bayangkan kalau tidak ada penguasa. Semuanya pengen jadi penguasa. Semuanya ini menjadi pemimpin. Yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Nah, sementara yang lemah akan terus tertindas harta tidak akan aman seorang karena tidak ada yang mengatur kehidupan. Inilah yang diingatkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala beliau mengatakan la yazalun nasu bi khairi ma azamu sultana wal ulama senantiasa manusia ini selalu berada dalam kebaikan selama mereka itu memuliakan sultan, penguasa dan ulama. Fa'in azzamu aslah aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Wa in istaqafu bihadain fasada dunyahum wa ukhrahum. Apabila mereka memuliakan keduanya, memuliakan sultan, memuliakan penguasa, dan memuliakan para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kehidupan dunia dan akhiratnya mereka. Namun apabila mereka merendahkan kedudukan keduanya, maka akan menjadi hancurlah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka. Nah, Syekhul Islam Ibnu rahimahullah taala menyebutkan dan beliau menukil bahwa ada di antara mereka yang mengatakan nah situ sana bi imam zalim khairun min al-yawm al-wahid bidun imam 60 tahun dengan iman yang zalim itu jauh lebih baik daripada satu hari tanpa imam satu hari tanpa pemimpin tanpa penguasa nah enam puluh tahun yang dipimpin oleh seorang pimpinan yang zalim, penguasa yang zalim itu masih lebih baik. Karena masih ada yang mengatur kehidupan manusia. Orang yang merasa dirinya kuat itu akan terhalangi karena masih ada yang mengalahkan kekuatannya, itu penguasa. Sehingga dia tidak berani untuk berbuat zalim. Tapi bayangkan kalau tidak ada penguasa. Subhanallah setiap orang akan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Yang punya kekuatan akan menindas yang lemah. Sehingga yang terjadi adalah kowok, kehancuran, kerusakan. mana yang sempat kita saksikan, kejadian-kejadian ketika belum ada penguasa Afghanistan, Irak, nah yang terjadi adalah fasad sehingga Tujuan dari al-imamah itu adalah hirasatul din wa dunia. Memelihara agama dan memelihara dunia. Dan ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali seorang pemimpin yang memimpin seluruh rakyatnya. Nah, jadi dari sini sangat jelas bagi kita bahwa yang dimaksud dengan al-imamah atau al-imam di dalam Islam adalah penguasa, pemimpin, bukan amirul jamaah, bukan pimpinan kelompok yang masing-masing mengklaim dirinya sebagai imam atau amir. An-Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan yajuzu ayyuqala lil imam al khalifatu wal imam wa amirul mu'minin boleh dikatakan kepada imam al khalifah demikian pula kata al imam atau amirul mu'minin ini juga menegaskan bahwa Ketika mereka membicarakan tentang masalah al-imam, yang dimaksud itu adalah pemimpin, penguasa negeri yang mereka benar-benar punya kekuasaan memiliki syauka, memiliki kekuatan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Dan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan tentang hal ini. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al Imamul A'zam alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam a'zam. Al-imam al-a'zam ini penamaan atas seorang penguasa, pemimpin, khalifah. Yang mana dia akan memimpin manusia dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-a'immatu min Quraisy bahwa pemimpin-pemimpin dari Quraisy yang dimaksud adalah al-hakim atau khalifah atau disebut juga al-imam. Maka apabila hal ini telah jelas dari kita masyarakat ikhwan rahimakumullah, maka ini menunjukkan bahwa kata-kata al-imam itu secara istilah syarak yang dimaksudkan adalah mereka yang memimpin negeri yang akan mendatangkan kemaslahatan duniawiyah wal ukhrawiyah duniawiyah wal ukhrawiyah dunianya dan akhiratnya nah namun terkadang kata-kata al-imam itu yang dimaksud adalah imam salawat imam dalam sholat jamaah. Nah, mereka juga disebut sebagai imam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya umul qawma akra'uhum li kitabillahi azza wa jalla. Yang menjadi imam kaum adalah yang paling banyak hafalannya terhadap kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu diketahui bahwa uh, dahulu baik pada zaman Rasulullah SAW dan yang setelahnya yang menjadi imam sholawat mereka adalah dai yang menjadi imam terhadap sebuah negeri seperti Rasulullah SAW beliau imam al-muslimin dalam artian sebagai pimpinan negara sekaligus beliau sebagai imam sholawat Nah, oleh karena itu ketika beliau sakit, maka beliau mengatakan kepada Aisyah, perintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Yang kemudian ini jadikan dalil oleh para ulama ini isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada yang berhak menggantikan kedudukan setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Abu Bakar Siddiq karena ketika Abu Bakar uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit, beliau memerintahkan Abu Bakar Siddiq untuk menggantikan kedudukan beliau. Maka al imamah fi shalah tadullu ala al imamah fi fi khilafah yani fi ad-daulah. Imamah dalam salat menunjukkan imamah dalam sebuah negeri. Nah, itu isyarat dari Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula pada zaman Abu Bakar Siddiq, ya Umar bin Khattab dan seterusnya biasanya mereka menjadi eh, imam-imam sholat adalah mereka dari kalangan uh, pimpinan khalifah atau yang menggantikan kedudukan mereka seperti gubernur atau yang semisalnya sehingga mereka pun disebut sebagai aimah sehingga masyarakat rahimakumullah intinya bahwa kata-kata al-imam yang dimaksud secara syarak mereka adalah yang punya kekuasaan yang memimpin sebuah negeri untuk menjalankan kepemerintahan yang ada demi untuk menjalankan uh, mendatangkan kemaslahatan dunia dan demikian pula akhirat. Berbeda halnya dengan istilah al-amir. Adapun istilah al-amir maka ini tidak terkhusus kepada imarah kepemimpinan sebagai imam atau khalifah. Namun kata-kata al-amir ya itu terkadang dimaksud salah satu di antara tiga. Yang pertama al-imarah al imarah al uzma ya kepemimpinan yang tertinggi dalam hal ini imam atau khalifah ini yang pertama yang kedua mereka dari kalangan muwat wakil-wakil dari imam misalnya imam menunjuk wakil-wakil mereka di setiap daerah yang mungkin kita istilahkan dengan gubernur di sebuah negeri, sebuah kampung atau yang semisalnya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga al-imarah fis safar. Pemerintah atau e, kepemimpinan dalam perjalanan safar. Apabila di antara kaum muslimin ada yang hendak melakukan perjalanan safar, tiga orang atau lebih, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mengangkat salah seorang dari mereka menjadi amir. Ila kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahun. Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan dalam riwayat Abu Dawud dan juga datang dari hadis Abu Hurairah apabila tiga orang hendak keluar untuk melakukan perjalanan safar maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka yang menjadi amir. Nah, ini disebut dengan amirus safar. Amir safar. Nah, dari sini menjelaskan kepada kita bahwa kata-kata al-imarah atau seorang disebut amir itu hanya berhak disandang oleh yang pertama al-imam al-imam al-azam yang kedua wakil-wakilnya ya yang mereka disebut sebagai yang kita sebutkan dengan istilah gubernur atau yang semisalnya amirul qaryah atau yang semisalnya dan yang ketiga adalah Amirul safar dalam perjalanan selain dari itu maka tidak ada nas yang menunjukkan bolehnya seorang mengangkat sebagai amir dalam satu perkara. Apakah itu amirul jamaah ya atau yang semisalnya. Disebutkan oleh al Syekh al allama Ahmad bin Yahya al najmi rahimahullah taala dalam kitab beliau al mawrid al adhu Zallal halaman 222 beliau mengatakan استعمالهم للإمارة في الحضر wa ikhtaruhum minha ma'a anna al imarat lam tarid fi syar'i illa fi safar Al-Syeikh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah menyebutkan ucapan beliau ini ketika beliau mengeritik al-ikhwanul muslimun di mana di antara cara-cara mereka membuat amir-amir Imara dalam bidang ini, imara dalam bidang itu. Nah, sementara ada yang memimpin mereka, yaitu pemerintah, penguasa. Maka kata beliau, mereka ketika menggunakan al-imara di waktu hadar, yakni bukan dalam komisi safar. Ya. Di sebuah kampung mereka membentuk imara. Amir ini, amir itu, Nah, padahal mereka bukan musafir, Mereka tinggal di situ. Padahal gubernurnya ada atau al imam al awam ada. Tapi mereka mengangkat imam tersendiri. Seperti keadaannya kaum khawarij dari kalangan NI ya. Nah, dan gerakan-gerakan bawah tanah yang lainnya itu subhanallah. Seakan-akan mereka sudah menguasai negeri. Nah, ada imamnya. Nah, imamnya ini yang kita sebut tadi tidak punya kekuasaan, bahkan rumah pun mungkin sedang kontrak. Ya, kontrak. Bisa-bisa kalau dia nggak bayar diusir sama pemilik rumahnya. Nah, ini kesian imam ini terkatung-katung. Nah, ya, punya gubernur, amir-amir. Setiap daerah diangkat amir ini gubernur. Nah, Daerah lain diangkat lagi, gubernur lagi, gubernur pula Tapi nggak punya kekuasaan. Nah, bahkan tetangganya nggak tahu kalau dia punya jabatan gubernur. Tetangganya nggak tahu. Ya. Kantornya di mana, kekuasaannya di mana nggak tahu. Ah, bikin gerakan-gerakan sendiri membentuk pasukan-pasukan ya lalu menyangka dirinya sudah punya syaukah, sudah punya kekuatan, akan bawah tanah. Kata beliau, mereka ketika menggunakan imarah ketika safar, yang bukan dalam keadaan safar. Wa iktsaruhum minha dan mereka memperbanyak amir fulan, amir fulan. Ma'a anna al-imarah dalam tarid fi syar'ina fi Padahal al-imarah itu itu tidaklah terdapat di dalam syariat kecuali dalam kondisi safar. Bagaimana kita sebutkan? Amma fil hawar fal amirul am kafin. Adapun ketika bukan safar yaitu hawar, maka pemimpin secara umum itu sudah cukup. Kan ada gubernur. Ya. Wala yajuzu an nattakhidha amiran akhar dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengangkat amir yang lain wa illa lazima min dzalika tanaquq sebab kalau dia mengangkat berarti terjadi kontradiksi di antara mereka ya mengangkat amir kok sudah ada amir yang lebih am membayar amir amir mereka padahal amir am sudah cukup ya kalau dia membayar amir yang khusus itu berarti amir yang amir itu kan? Ya. Kalau dia membayar imam yang khusus berarti al-imamul awam itu dikemanakan. Sementara Rasulullah SAW dalam bait Imam Muslim mengatakan, tidak buyi'a ali khalifatain faqtulul akhira minhuma." Kalau sudah dibayar, apabila di, dua khalifah, bunuh yang terakhir ya bunuh yang terakhir jamaah ini berapa yang dibayar imam-imamnya nah dari kelompok ini membayar imamnya yang satu lagi membayar imamnya nah anda kalau melihat sejarahnya NII hancur lebur ya yang ini punya imam yang satu mengatakan imamnya tidak sah karena ketika dia diangkat sudah terlambat, kami sudah lebih dahulu mengangkat imam kami. Nah, dan terus seperti itu. Masing-masing mereka akhirnya ya seperti itu keadaannya. Ya. Dilihat imamnya sudah tidak sejalan, maka yang bawahnya kudeta kepada imamnya. Tidak punya negara kudeta. Ya. Nah, Allah mustahil. Paling barang-barang yayasan yang dipindah, pindah barang, cari kantor yang baru, kontrak. Allahumma musta'an Ya. Bermain-main dalam perkara di Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimahullah. Lalu kata beliau, "Wa man za'ama anna al-imarata fil hadar غير الإمارة التي تمثل السلطة القائمة مشروعة فعليه الدليل ولا يجب Barang siapa yang menyangka bahwa kepemimpinan yang bukan safar yaitu hawa selain dari kepemimpinan yang menggambarkan adanya kekuasaan yang telah tegak itu disyariatkan adanya imarah yang lain maka hendaklah dia mencari dalil dan dia tidak akan mendapatkan dalil tersebut sebab semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang imarah yang dimaksud adalah mereka al-umara pemimpin-pemimpin negeri Nah, kemudian ahlu sunnati wal jamaah juga menetapkan kewajiban untuk memiliki imam. Wajibnya al imam disebabkan karena adanya imamah mendatangkan kemaslahatan. Maslahat dalam kehidupan dunia mereka dan maslahat dalam kehidupan akhirat mereka. Dan ini sepakat jumhur muslimin tentang wajibnya untuk mengangkat iman dan wajibnya untuk membaiat iman dan tidak ada yang menyelisihi hal ini kecuali sebagian mereka dari kalangan ahlul bid'ah dari al khawarij demikian pula al asam dan al futi Ibnu Hazm rahimahullah taala beliau mengatakan ittafaqa jami'u ahli sunnah wa al murji'ah wa jami'u syi'ah wa al khawarij ala wujubil imamah sepakat seluruh ahli sunnah bahkan seluruh kaum murji'ah seluruh kaum syiah seluruh kaum khawarij tentang kewajiban imamah Hanya saja dalam hal uh, imamah ada perbedaan antara ahlu sunnah dengan kaum syiah tentunya imamah menurut syiah adalah mereka yang mengatur kehidupan agama sedangkan yang mengatur kehidupan e, dunia adalah khalifah nah ya, sehingga mereka membedakan antara imamah dan khilafah kalau imamah dalam urusan din agama kalau khilafah dalam urusan dunia yang mengatur negara. Sehingga mereka tetap berkeyakinan ketika Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, tetap mereka berkeyakinan Ali bin Abi Thalib sebagai seorang imam. Karena kepercayaan mereka bahwa imam itu orang-orang khusus seperti yang mereka tetapkan dari e, eh, 12 imam dari Ahlul Bait. Nah, jadi mereka punya pandangan lain tentang masalah imam ini. Namun secara umum sepakat Ahlus Sunnah, Murjiah, Syiah bahkan Khawarij tentang kewajiban imamah wa annal ummata wajibun 'alaiha al qiyadul li imamin 'adil dan bahwasanya umat ini wajib untuk tunduk pada imam, seorang imam yang adil, yuqimu fihi mahkam Allah, yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang mengatur mereka masyarakatnya dengan hukum-hukum syariah yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW kecuali An-Najdat dari kelompok Khawarij itu mereka mengingkari atau tidak mewajibkan adanya al-imam. Demikian pula yang disebutkan oleh Qurtubi rahimahullah kata beliau wala khilafa fi wujubi dzalika bainal ummah wala bainal a'immah. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya imamah di kalangan umat dan di kalangan para imam. Para ulama kecuali yang diriwayatkan dari Al-Asam haitsu kana an syari'ati asam. Yang memang dia tuli dari syariat. Al-Asam itu orang yang tuli dan benar-benar dia tuli dari syariat kata beliau. qala كل qawli wa tabi'ahu ala ra'yihi wa madhhabihi. demikian pula setiap orang yang berpendapat dengan pendapatnya dan mengikutinya di atas pendapat dan mazhabnya. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' atas Ahkam Al-Qur'an. Dari dari yang menunjukkan kewajiban untuk mengangkat imam sebagaimana yang telah kita sebutkan imam pemimpin atau penguasa yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Siapa itu ulul amri? Mereka al-umara. Sebagian Para ulama menafsirkan al-ulama Al-Hafidh yang Kathir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini lafaz ulul amri itu mencakup dua, kedua-duanya. Mencakup al-ulama dan al-umara. Para ulama dan demikian pula para penguasa. Nah, perintah untuk taat kepada ulul amri menunjukkan perintah bahwa ulul amri itu harus ada. Yang dengannya kemudian kita taat kepada mereka selama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Perhatikan di dalam ayat ini perintah dari Allah. Allah Taatlah kalian kepada Allah. Wa atii'ur rasul dan taatlah kalian kepada rasul. Diulangi kata-kata ati'u, taatlah. Namun ketika menyebutkan ulil amri tidak disebutkan kata ati'u. Yang menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulul amri selama dalam batasan-batasan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan tidak menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih ditegaskan lagi tentang sebab turunnya ayat ini dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Abdullah bin Hudzaifah menjelaskan bahwa ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam memberangkatkan satu pasukan yang dipimpin oleh seseorang ada yang mengatakan yang menjadi pemimpin pada waktu itu adalah Abdullah bin Hudzaifah maka berangkatlah mereka di tengah perjalanan terjadi percekcokan antara pimpinan dengan pasukan. Maka menyebabkan pimpinan ini marah. Kata sang pimpinan, bukankah kalian diperintahkan untuk taat kepada saya? Kata anak buahnya, memang betul. Memang demikian. Kata pimpinannya, kalau begitu kumpulkan kayu bakar. Kalau mereka mengumpulkan kayu bakar. Setelah dikumpulkan, kata pimpinannya, nyalakan. Maka mereka pun menyalakan sehingga api kobar-kobar. Nah, setelah itu kata pimpinan, kalian satu persatu masuk, masuk ke dalam api. Mereka hampir saja melakukannya. Kemudian mereka berpikir, kami mengamalkan ini karena kami taat kepada Allah dan Rasul. Kami taat kepada Allah dan Rasul karena kami tidak mau masuk ke dalam api neraka. Kenapa kami harus masuk ke dalam api? Maka mereka membatalkan, tidak mau. Akhirnya setelah pulang mereka mengabarkan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi Alaihi Wasallam, Allah kalau mereka masuk tidak akan keluar lagi. Ya. Lalu kata Nabi Alaihi Wasallam, Inna ta'at Ketaatan itu dalam perkara-perkara yang sifatnya ma'ruf. Jadi intinya bahwa taat kepada ulul amri adalah dalam ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Apabila ulul amri memerintahkan terhadap sesuatu yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka la sam'a wa la ta'ah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq." Berhukumlah di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka dari apa yang telah datang kepadamu berupa kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wa ahdharhum an yaftinuk an ba'd ma anzalallah ilaik." Berhukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan dan jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Maka ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Perintah untuk berhukum dengan hukum Allah. Dan tidak mungkin seorang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menegakkan al-imamah. Sebab dengan adanya imam maka memungkinkan bagi seorang untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan fadilul haq la budda fihi min al-kitab al-hari nasir Maka agama yang hak itu harus ada dua hal yang mendukungnya. Yang pertama, Alkitabul Hadi, kitab yang akan membimbing mereka, yaitu Al-Quran. Demikian pula sunnah Nabi SAW. Dan yang kedua, As-Saifun Nasir, pedang yang akan menolong. Alkitabu yubayinu yubayyinu bihi wa Maka dengan Alkitab itulah yang akan menjelaskan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang wasaifu yamsuru dzalika wa yu'ayyiduh sedangkan pedang itulah yang akan menolongnya yang akan menguatkannya ya sehingga ketika seorang hendak menerapkan syarat Allah Subhanahu wa taala maka dibutuhkan kekuatan untuk melakukan hal tersebut tanpa kekuatan maka sangat sulit bagi seorang untuk bisa menegakkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini menunjukkan dibutuhkannya adanya kekuasaan, adanya sultan, adanya al-imamah. Adapun dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya yang disebutkan dalam riwayat al Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar kata Nabi Alaihi Salatu Wassalam Man mata wa laysa fi unuqihi bay'ah mata mitatan jahiliyah Barang siapa yang mati dalam keadaan di unuknya, di pundaknya, di lehernya itu tidak ada bayat, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan matinya orang yang tidak berbaikat kepada al-imam sebagai orang yang mati seperti mati jahiliyah. Hal ini disebabkan karena orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak punya pemimpin. Masing-masing mengangkat bendera kabilahnya. Tidak ada yang menyatukan mereka. Siapa yang kuat kabilahnya, maka itulah yang menang. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di zaman jahiliyah tidak ada kepemimpinan. Kepemimpinan dalam artian pemimpin yang menyatukan mereka seluruhnya. Masing-masing bendera kabilah. Yang kuat mengalahkan yang lemah. Begitulah keadaan mereka. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang tidak membaiat imamnya, orang yang mati dalam keadaan dia tidak membaiat imamnya, tidak membaiat penguasanya, maka dia matinya seperti matinya jahiliyah. Mati jahiliyah yang tidak punya pemimpin. Nah, gimana itu? Keadaan orang yang tidak membaiat menunjukkan ketidaktaat ketika dia hendak melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah, penguasa yang sah, atau melakukan hal-hal yang menyebabkan dia tidak taat kepada imamnya, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak membaik imam. Nah, dia tidak membaiat al-imam dan yang menunjukkan tanda-tanda seorang itu membayar imannya apabila imam itu telah ditetapkan misalnya ahli hali wal aqli telah menetapkan si fulan yang diangkat sebagai imam sebagai penguasa dan tidak disyaratkan setiap orang atau setiap rakyat harus datang kepada pemimpin jabatan tangan untuk menunjukkan bayatnya dia tidak cukup ketaatan dia cukup yang menunjukkan bahwa dia tunduk dan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya melakukan pemberontakan itu sudah menunjukkan bahwa dia telah berbaiat. Dia telah berbaiat. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Man mata, barang siapa yang mati, walaysa fi unuqihi bay'ah fa mata itu. Sementara dia tidak berbaiat kepada imamnya, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Karena dia tidak punya pemimpin. Maka di sini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap ketika seseorang itu masuk ke dalam sebuah kelompok, lalu kemudian dia membayar pimpinan kelompoknya untuk melakukan pemberontakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap itu membayar kepada imam. Ya. Bahkan dia keluar dari al-imam dan matinya mati jahiliyah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian pula yang menguatkan hal ini adalah ijma, ijma'nya para ulama tentang wajibnya imamah, sebagaimana yang telah disebutkan Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka uh, mengangkat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala menjadi khalifah. Kapan mereka mengurusi masalah imam ini setelah meninggalnya Rasulullah SAW? Bahkan mereka lebih mementingkan urusan al-imamah mengangkat seorang menjadi pemimpin sebagai pengganti Rasulullah SAW dari mengurus jenazahnya Rasulullah SAW. Dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah meninggal waktu itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berada di sebuah tempat namanya Sanah ya eh, salah seorang pernah menjelaskan itu di daerah Al-Aliyah yang ada di Madinah pada waktu itu. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka Umar bin Khattab teriak-teriak. Beliau mengatakan, Wallahi ma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah Rasulullah tidak meninggal. Demi Allah Rasulullah tidak meninggal. Lalu kemudian Umar mengatakan, Wallahi ma kana yaqa'u fi nafsi illa dhati. Demi Allah pada waktu itu tidak ada yang melekat pada diriku kecuali itu bahwa Rasulullah tidak mungkin mati. ولا يبعثن الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang yang akan memotong tangan-tangan orang-orang itu dan kaki-kaki mereka yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mati. Beliau sempat mengingkari. Ya. Maka datanglah Abu Bakar Siddiq. Beliau datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggal. lalu beliau mencium uh, dahi Nabi alaihissalam. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan bi abi anta wa ummi tutahayyan wa majita. Engkau tetap dalam keadaan baik, hidupmu dan matimu dalam keadaan baik. Walladzi nafsi biyadihi demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yudhiqannaka Allahul mautatayya abada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan engkau merasakan kematian dua kali. Setelah itu keluarlah Abu Bakar Siddiq. Lalu dia mendatangi Abu Bakar uh, eh, Umar bin Khattab. Lalu dia mengatakan, "Ayyuhal alif ala ismi." Wahai orang yang bersumpah, hati-hati kamu dengan ucapan. Abu Bakar menegur Umar bin Khattab. Maka ketika Abu Bakar berbicara, duduklah Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar Siddiq pun memuji Allah Subhanahu wa taala Lalu beliau mengatakan, "Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut." Ketahuilah siapa yang hendak menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Muhammad itu telah meninggal. Dan siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu Maha hidup dan dia tidaklah mati. Lalu setelah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala baca firman Allah, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati pula. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Qad khalat min qabl min qablihi rusul afa in mata aw qutila ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan beliau seorang rasul sebagaimana telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah ketika beliau mati ataukah beliau terbunuh kalian kemudian murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang murtad dari agamanya itu tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang senantiasa bersyukur. Maka ketika mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Abu Bakar Siddiq, maka kaum muslimin pun menangis pada saat itu. Lalu setelah itu berkumpullah orang-orang Ansar bersama dengan Sa'ad bin Ubadah di Satifah Banu Sa'idah. Nah, Sa'ad bin Ubadah termasuk di antara pemimpin dari kaum Ansar Lalu berkumpullah mereka di Safifah Banu Sa'idah. Lalu mereka orang-orang Ansor ini mengatakan, "Minna amir wa minkum amir." Kami punya amir sendiri, kalian juga punya amir sendiri. Pada awalnya sebagian mereka menggagaskan itu. Dari Ansor punya amir, Muhajirin juga punya amir sendiri. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab Ubaidah bin Jarrah mendatangi mereka. Maka Umar pun berbicara. Beliau sempat menyampaikan beberapa hal. Ketika Umar berbicara, Abu Bakar Siddiq mendiamkan Umar. Dan termasuk di antara yang dikatakan oleh Umar pada waktu itu beliau mengatakan, "Wallahi ma aradtu bidzalika illa anni qad hayyatu kalaman qad a'jabani khashitu an la Abu Bakr." Demi Allah, Aku tidak menghendaki dari apa yang aku ucapkan ini melainkan aku telah mempersiapkan sebuah ucapan yang senang bagi aku untuk menyampaikannya. Yang aku khawatir jangan sampai ucapan ini tidak sampai kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun bercerita. Abu Bakar yang berbicara setelah itu, nah maka beliau pun menyampaikan kalimat-kalimat yang sangat agung sekali dan di antara yang beliau sampaikan beliau mengatakan nahnul umara wa antumul wuzara kami adalah al umara yang muhajirin sedangkan kalian ansar adalah al wuzara adalah para pendamping-pendamping para hubab bin mudhir berkata hubab wallah la nahai minna amir bikum demi Allah kami tidak mau itu dari kalian ada pemimpin amir, dari kalian juga amir. Qala Abu Bakar, lah. Tidak. Walakinna al Umar, wa antum al-wazara. Akan tetapi dari kami al-umar, dari kalian wazara. Hum awsatul Arab daran wa Arabum ansada. Sebab al-muhajirun mereka adalah orang-orang Arab yang pertengahan dan nasab-nasab mereka yang lebih baik mereka dari Quraisy akhirnya mereka pun pada waktu itu sepakat mereka akhirnya membayar Umar dan Abu Ubaidah Ibn Jarrah maka berkatalah Umar radhiyallahu ta'ala bal nubayyuka anta ya Umar menolak setelah itu dan beliau mengatakan kami yang membayar engkau Ya, ini eh, Abu Bakar Siddiq فأنت سيدنا وخيرنا وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Engkau adalah sayyid pemimpin kami dan yang terbaik dari kami dan yang paling dicintai Rasulullah SAW. Maka Umar mengambil tangannya Abu Bakar Siddiq, beliau pun membaiat Abu Bakar Siddiq dan yang lainnya pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Umar. yakni kaum Ansar juga mengikuti dan mereka semuanya membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Al-Haythami menjelaskan hal ini beliau mengatakan i'lam anna sahabat ridwanullahi alaihim ajma'u ala anna nasb al iman ba'da inqirad zaman nubuwati wajib ketahuilah bahwa para sahabat radhiyallahu taala mereka sepakat bahwa mengangkat imam setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن صلى الله عليه وسلم Bahkan mereka menjadikan ini yang lebih penting dari perkara-perkara kewajiban yang lainnya. Sampai-sampai mereka itu tersibukkan dari memakamkan dan menguburkan Rasulullah sallallahu Yang paling utama yang mereka urus terlebih dahulu dalam masalah al-imam. Ya. Masalah kepemimpinan. Baru setelah itu, setelah kaum muslimin yang mereka darikan ahlul hal wal akhdi, mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar Siddiq, maka kaum muslimin pun mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan mereka. Apa yang dikisahkan oleh sebagian mereka dari kalangan Syiah yang memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan sejarah bahwa ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu diangkat menjadi khalifah maka ahlul bait tidak setuju. Sampai-sampai Umar mengutus pasukan untuk mendatangi rumahnya Fatimah dan mengancam, "Wahai kalian ahlul bait, apabila kalian tidak keluar untuk membaiat Abu Bakar Siddiq, kami akan membakar rumah ini." Katanya begitu. Nah, lalu terpaksa dengan terpaksa Ali bin Abi Thalib membaiat Nah, dan yang lainnya juga. Ini adalah kisah yang batil, palsu, yang dikarang-karang oleh mereka. Nah, dan kadang-kadang di antara mereka ada yang e, menyandarkan penukilan itu kepada e, tarikh At-Tabari. Perlu diketahui bahwa At-Tabari itu ada dua. Ada Tabari Ibnu Jarir, seorang Sunni dari Ahlu Sunnah, ada Tabari dari versi Syiah. Nah, dan mereka juga punya kitab sejarah palsu yang mendiskreditkan banyak dari kalangan para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in nah maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat sepakat mengurusi masalah al-imamah untuk kemudian menegakkan ada yang menjadi penguasa itu jauh lebih penting agar kemudian mereka mampu untuk mengatur kehidupan masyarakat kehidupan kaum muslimin ya bayangkan kondisi pada saat itu meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pasukan yang hendak dikirim Rasulullah akhirnya tertahan. Sebagian mereka mendengarkan kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam murtad keluar dari Islam. Belum lagi sebagian mereka yang enggan membayar zakat, menyangka kalau bayar zakat itu hanya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibutuhkan ada yang memimpin mereka. Sehingga ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi seorang pemimpin khalifah maka beliau pun mengatur kehidupan kaum muslimin melanjutkan pasukan yang hendak itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian memerangi orang-orang murtad memerangi para pengikut e, bin al yang mengaku sebagai Nabi dan memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat inilah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib Rasulullah taala anhu beliau mengatakan La budda linnasi min imarah. baratan kanat au fajira. Harus manusia itu punya kepemimpinan. Harus ada imarah. Apakah pemimpin itu baik ataukah fajir? Ataukah zalim? Di antara mereka ada yang mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, hadhihi barra qad arafnaha. Fama balul fajirah?" Wahai Amirul Mukminin, kalau yang baik kami telah mengetahui. Lalu bagaimana dengan pemimpin yang zalim yang fajir? Kata beliau, yuqamu bihal hudud wa ta'malu bihal subul wa yujahadu bihal adu wa yuqassamu bihal fai. Sebab dengan adanya pemimpin itu akan ditegakkan hukum-hukum had dan jalan-jalan itu menjadi aman dan akan diperangi musuh. Demikian pula dalam hal pembagian harta rampasan perang. Ini pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Yajibu an yu'raf anna wilayat amrin nas min a'zami wajibati din." Wajib untuk diketahui bahwa kepemimpinan untuk memimpin dan mengatur kehidupan manusia ini termasuk perkara yang paling wajib di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Balla qiyama lid illa biha. Bahkan tidak akan menjadi tegak agama ini kecuali dengannya fa inna bani adam la tatimmu maslahatuhum illa bil istima'i li hajati ba'dihim ila ba'din karena sesungguhnya manusia itu tidak akan sempurna kemaslahatan yang mereka dapatkan kecuali dengan mereka berkumpul, mereka bersatu disebabkan karena ada kebutuhan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ini pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kata beliau, Al-fitnatu idha lam yakun imam yakumu bi amri nas. Fitnah itu akan terjadi kalau tidak ada penguasa. Tidak ada imam yang akan mengatur keadaan, kondisi dan keadaan manusia. Ini pula yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan dalam syairnya, "Innal jama'ata hablullah fa'tasimu bi urwatihi al-wuthqa al-mandana." كم يدفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا لولا الخليفة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا Sesungguhnya jamaah itu adalah merupakan tali Allah yang sangat kokoh. Maka berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah itu. Dengan al-jamaah itu. Itu adalah merupakan tali yang sangat kokoh bagi orang-orang yang mendekatinya. Berapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala menolak kezaliman-kezaliman yang terjadi karena adanya penguasa di dalam agama kita sebagai rahmat demikian pula untuk kemaslahatan dunia kita. Kalaulah bukan karena khalifah, maka jalan-jalan ini tidak akan menjadi aman. Sementara orang yang lemah itu akan dizalimi oleh orang yang lebih kuat dari kami. Bayangkan kalau tidak ada penguasa. Ya, jalan-jalan itu tidak akan ada yang mengaspalnya. Nah, atau ada yang mengaspal, yang lain merusak. Tidak akan ada lalu lintas yang berjalan demikian teraturnya kalau tidak ada penguasa. Walhasil dengan adanya penguasa ma'asyiral ikhwah rahimakumullah itu sangat mendatangkan kemaslahatan sebab kalau tidak demikian akan terjadi pertempuran antara kabilah, pertempuran antara suku, dalam keadaan tidak ada yang mampu untuk mendamaikan mereka. Kesimpulannya bahwa apa yang kita sebutkan ini menjelaskan bahwa al-imamah yang dimaksud di dalam syariat adalah mereka yang punya sultan, yang punya kekuasaan, punya negeri. Ya. Bukan negerinya itu negeri negeri impian, negeri khayalan. Ya. Nah, bukan negeri yang mereka gambarkan dalam khayalan mereka yang tidak ada wujudnya. Nah, itu bohong-bohongan yang seperti itu. Ma'asyiral ikhwah wasallam. Sehingga apa yang ditulis oleh sebagian mereka di antara mereka yang menulis judul jamaah dan imamah ya untuk menjelaskan bahwa Ya, jamaah ini yang harus ditaati. Amirnya yang harus ditaati. Kalau si fulan sudah diangkat jadi amir, maka wajib bagi anggota-anggota tersebut untuk taat kepadanya seperti ketaatannya kepada seorang imam muslimin. Allahumma musta'an. Maka ma'asyar ikhwah rahimakumullah yang wajib agar mereka-mereka ini yang membuat kelompok-kelompok yang membuat jamaah-jamaah yang membuat bayat-bayat bid'ah dan mengangkat di antara mereka sebagai amir hendaklah segera mereka bubarkan mereka bubarkan lalu kemudian mereka menjadikan pimpinan penguasa mereka sebagai amir mereka yang dengannya mereka taat selama dalam batas-batas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul Walaupun penguasa itu zalim, tidak ada yang melepaskan mereka dari kekuasaan tersebut yang menghalalkan bagi kaum muslimin untuk keluar dari kekuasaannya kecuali yang pertama al-kufrul bawah kekufuran yang nyata atau yang kedua, mereka tidak lagi menegakkan sholat. Tidak lagi menegakkan sholat. Yang pertama, al-kufrul bawah disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكرى وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان Kami telah membayar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, kami telah membayar Rasulullah karena Rasulullah sebagai pemimpin. Waktu itu nggak ada bayat-bayat kepada yang lain. Ada yang membayat kepada Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah masih ada. Tidak ada yang membayat kepada Umar bin Khattab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Menunjukkan bayat itu adalah merupakan hakun khas lil imam. Fakat bukan pada amir-amir jamaah. Kami telah membayar Rasulullah SAW untuk senantiasa mendengar dan taat. Dalam keadaan ringan, dalam keadaan berat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan terpaksa, dan bahkan dalam keadaan ketika mereka mengambil hak-hak kita dan jangan kita melepaskan bayat darinya kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata yang dengannya kalian memiliki hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka dengan al-kufrul bawah baru kemudian seorang terboleh. Nah, kalau hanya sekedar dia jatuh dalam kemaksiatan, kalau hanya sekedar dia tidak menurunkan BBM, kalau hanya sekedar dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat Allah, selama tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka statusnya dia adalah seorang Muslim yang wajib untuk ditaati, Bahkan kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Hudzaifah bin Yaman, kata Nabi SAW saya wassalam, "Sayakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubush syayatin fi jismani ins." Akan muncul setelahku para penguasa penguasa-penguasa penguasa-penguasa yang mereka itu tidak mengambil petunjukku dan tidak bersunnah dengan sunnahku dan akan tegak di kalangan mereka itu orang-orang yang hati-hati mereka itu hati-hati syaitan yang terbungkus dalam jasad manusia bayangkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifati Hatinya itu syaitan, hati-hati syaitan. Tinggal jasadnya aja yang manusia. Hah? Hatinya sudah hati syaitan. Bisa dibayangkan gimana kondisi fujur dan kezaliman pemimpin yang seperti ini. Kata Hudzaifah bin Yaman, "Ya Rasulullah, fama asna'u in adratu Apa yang harus aku lakukan jika aku mendapati kondisi yang demikian? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع dengarkan taat kamu kepada pemimpin kamu pemimpin siapa siapa pemimpin negara walaupun punggungmu itu sudah dipukul walaupun hartamu itu sudah dirampas di antara kita yang sudah dipukul punggungnya. Berarti belum seperti yang disebutkan oleh Nabi saw Alaihi Wasallam. Kulubuhum kulubu syayatin. walaupun hartamu itu sudah dirampas, tetap kamu dengar dan pak Nah, ini pertama. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Auf Malik, النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتبغضونهم ويبغض وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم Pemimpin-pemimpin terbaik kalian adalah orang yang kalian cintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Orang yang kalian senantiasa doakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian dan pemimpin-pemimpin yang jahat di antara kalian adalah orang yang kalian benci mereka, mereka pun membenci kalian. Yang kalian laknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Mendengarkan itu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, afala nunabiduhum? Wahai Rasulullah, apakah ketika muncul pemimpin-pemimpin yang jahat, yang buruk itu, yang kita membenci mereka dan melaknat mereka, apakah boleh kita melakukan pemberontakan melawan mereka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, La, tidak boleh. Maka mufikum sholat selama mereka itu menegakkan sholat Maqamu sholat. Selama mereka menegakkan sholat. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ummu Salam, "Yusta'malu 'alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun." Faman kariha faqad bari'a, wa man ankara faqad salima, walakin man radiya wa taba. Akan muncul penguasa-penguasa di antara kalian yang mereka yang kalian mengetahui mereka namun kalian mengingkari perbuatan-perbuatan mereka maka barang siapa yang membencinya maka dia telah terlepas dari dosa siapa yang mengingkari maka dia telah selamat tapi yang berdosa adalah orang yang mengikutinya orang yang mengikutinya dalam perbuatan dosa lalu para sahabat bertanya afala nuqatiluhum apakah boleh kami memerangi mereka ya Rasulullah Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lama sallau tidak boleh selama mereka itu menegakkan salat. Nah, nah ini dua. Al-kufrul bawah dan iqamatus salat selama mereka itu belum terjatuh dalam kekufuran yang nyata tidak boleh tidak boleh hanya sekedar takwil ya. nah tidak boleh selama mereka itu menegakkan sholat. Kalau mungkin ada yang mengatakan kami telah memiliki hujah-hujah yang menunjukkan dia kafir. Maka pemerintah itu dan penguasa itu telah kafir. Anggap penguasa itu kafir. Terus kenapa? Apakah dengan kekafiran tersebut menyebabkan kita melepaskan diri secara mutlak Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala telah nasihatkan bahwa apabila dalam kondisi pemerintah pun telah menjadi seorang yang kafir dan murtad tetap tidak boleh seorang itu mengangkat senjata apabila seorang tidak punya kekuatan untuk melakukan hal itu. Yang wajib adalah tetap taat demi untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Hal ini disebabkan karena seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala bahwa sejarah telah mencatat bahwa setiap ada gerakan pemberontakan terhadap pemerintah pasti dengan pemberontakan itu menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada kerusakan yang mereka hendak hilangkan pertumpahan darah ya. bahkan terjadi di antara sesama kaum muslimin Sampai sempat kota Madinah itu dihalalkan selama tiga hari tiga malam. Alhamdulillah Kehancuran terjadi di mana-mana. Maka ini masyarakat ikhwah rahmatullah pelajaran. Fa'tabiru ya ulil albab. Kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada warisul ulama. Itulah yang wajib yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak dengan membentuk kelompok-kelompok lalu kemudian bikin jamaah-jamaah sendiri Lalu kemudian membuat bayat-bayat tersendiri. Sebab bayat dan hadis-hadis tentang bayat semuanya ditujukan kepada amir. Semuanya ditujukan kepada imam. Tidak kepada yang lainnya. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang bayat. Di antaranya bayat tentang Islam. Hadis Biman Zimat dalam hadis yang panjang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Zimat, hati ada kembali uka ala Islam, serahkan tanganmu, saya akan membayar kamu di atas Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang membayar siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau bayat untuk senantiasa memberikan pertolongan dan mencegah dari berbagai kerusakan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaiat orang-orang Ansor sebelum hijrah dalam kejadian baiat Aqabah yang kedua yang pada waktu itu jumlah mereka 73 laki-laki dan dua orang wanita mereka datang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka ubayyukum ala an tamnauni mimma tamnauna minhu nisaakum wa abnaakum. Aku membela kalian agar kalian melakukan pembelaan terhadapku sebagaimana kalian membela istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Maka Al-Bara' bin Ma'ruf ya radhiyallahu taala anhu mendengarkan itu beliau mengatakan na'am walladhi ba'athaka بالحق nabiyan لنمنعنك مما نمنع منه عذورنا minhu رسول الله Rasulullah الله Alaihi Wasallam. Iya, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kami akan mencegah dan melakukan pembelaan terhadapmu sebagaimana kami membela keluarga kami, anak-anak dan istri-istri kami. Maka kami pun bayat Rasulullah SAW. Perhatikan ini juga bayat kepada siapa? Rasulullah SAW dalam berat Imam Ahmad. Bayat terhadap jihad dalam al Hudaybiyah ini juga bayat kepada pemimpin inna ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim nah sesungguhnya orang-orang yang membayatmu sesungguhnya mereka telah membayat Allah tangan Allah di atas tangan-tangan mereka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Yazid bin Abi Ubaid bahwa Yazid mengatakan saya bertanya kepada Salamah bin Aqwa, "Ala ayyi syai'in bay'atum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil Hudaybiyah?" Tentang apa yang engkau membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Hudaybiyah? Kata Salamah bin Aqwa, al maut." bayat kami adalah bayat untuk mati dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bayatnya kepada siapa? Pimpinan kaum muslimin dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis jadi yang mengatakan banyak tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala iqam salat wa itai zakat wa nushi li kulli muslim. Aku telah membaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan menasihati di antara sama kaum muslimin. Yang dibaiat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa bayat-bayat yang disyariatkan itu adalah bayat kepada pemimpin, penguasa negara, bukan kepada bayat bayat jamaat. Bahkan bayat-bayat kepada jamaat, kepada pemimpin-pemimpin kelompok, pemimpin-pemimpin jamaah adalah bayat yang mungkar, yang bid'ah, yang wajib bagi kaum muslimin untuk segera meninggalkannya. Oleh karena itu para ulama berfatwa tentang masalah baik hati. Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala beliau ditanya Mimma yatasahalu bihi an-nasu qadiyat al-bai'ah termasuk di antara yang sebagian manusia bermudah-mudahan adalah dalam perkara bai'ah. Fa hunaka man yara jawaz akhdhi al-bai'ah li jama'atin min al-jama'at di sana ada yang menganggap bolehnya mengambil bayat terhadap satu kelompok dari jamaah-jamaah yang ada. Ma'udu di bayatin ukhra. Padahal di sana ada bayat yang lain, ya kan? Masing-masing punya bayat. Nah, iya. Bahkan di antara mereka ada yang sibuk urusannya masalah bayat membayat. Setelah membentuk kelompok, dia jadi amir, oh keliling ke sana kemari. Kerjanya untuk membayar orang ya nah dan diekspos Allahumma ta'ala bayat sana bayat sini ya ini mengajak orang untuk keluar dari pemerintahannya Allahumma musta'an sebab bayat maknanya adalah berarti dia telah menyerahkan dirinya kepada seorang yang dibayar untuk taat itu makna bayat nah kata Ibnu Khaldun al bayah yang dimaksud bayah adalah al-ahdu ala ta'ah. Perjanjian untuk taat kepada yang dibai'ah. Ka'anna al-mubayi' yu'ahidu amirahu ala an yusallima lahu nazar fi amri nafsi umuril muslimin. Seakan-akan orang yang membayar itu, ya, dia telah menetapkan perjanjian kepada amirnya untuk menyerahkan kepada amirnya itu, ya, dia sendiri yang menentukan perkara dirinya dan perkara-perkara kaum muslimin. Ya. Jadi kalau amirnya sudah mengatakan kamu gimana siap sudah mati untuk mati, nah, siap-siap bom Bali ketiga. Nah, tapi sebelum bom kamu di di shooting dulu. Nah, Allahumma musta'an. Pokoknya apa kata Amir ya ikut. Itulah yang dinamakan bayar, Ya, sehingga kalau dilihat si bulan ini setelah diberbaiat dia tidak taat kepada amirnya, nah, berarti kamu sudah keluar dari pembaiatan ini. Kalau tidak kalau kamu sudah tidak taat berarti kamu sudah melepaskan bayat. Kalau kamu sudah melepaskan bayat maka mata mitatan jahiliyah akhirnya ke situ. Nah, makanya orang-orang di bayat itu ketakutan betul. Saya sudah bayat sama si bulan Nah, sehingga dia merasa berat untuk memisahkan diri. Allah musta'an. Padahal ada banyak yang lain kata si penanya. Waqad la yakunul mubaligh fi hadhihi jama'at ma'rufan bila sirriyah. Dan boleh jadi orang yang dibayar al-mubayat di jamaah ini tidak diketahui punya apa? Dawai sirriyah, punya gerakan-gerakan rahasia yang sekedar bayat saja. Nah, ini masing-masing jamaah itu punya cara-cara tersendiri. Ada yang sekedar menjadi, menjadikan itu sebagai ah ahdu ta'ah untuk taat ya. Ada juga yang benar-benar punya gerakan-gerakan tertentu, gerakan-gerakan ya untuk melakukan kerusakan. Apa hukumnya ini kata beliau? ثم هل يختلف الحكم في بلاد الكفار أو تلك التي لا يحكم بما أنزل الله atau apakah ada perbedaan hukum di negeri-negeri kafir ataukah yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Al-bai'atu la takunu illa liwali amri muslimin." Bai'at itu tidak boleh diserahkan kecuali kepada pemimpin kaum muslimin. وهذه البيعات المتعددة مبتدعة Bayat-bayat jamaah ini yang berbilang-bilang ini itu adalah bayat, bayat bid'ah. Wahia min ifrazatil ikhtilaf dan ini termasuk sebab-sebab yang memunculkan perselisihan. Wal wajib muslimin alladziina hum fi baladin wahid wa fi mamlakatin wahidah an takuna bay'atuhum wahidah li imamin wahid. Wajib bagi kaum muslimin di negeri yang satu atau di kerajaan yang sama hendaklah bayat mereka itu satu kepada imam yang satu. Wala tajuzul mubay'at al-muta'addidah dan tidak diperbolehkan bayat bayat yang berbilang-bilang tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang untuk berpecah dalam bayat dan berbilang-bilangnya bayat tersebut kata Nabi alaihi salatu wassalam man ja'akum wa amrukum jami' ala wahidin minkum yuridu tafriqa jama'atikum fadribu unuqa barang siapa yang datang kepada kalian sementara urusan kalian itu sudah satu di atas satu imam lalu datang orang yang hendak memecah belah jamaah kalian maka potonglah leher-leher mereka suruh potong leher mereka. Nah, kalau ada yang membuat bayat sendiri, tentunya ini dikembalikan kepada hukuman dalam hal ini pemerintah. Wa idza wujida man yunazi wali al-amri ta'ah wa yuridu al-'asa wa tafriq al-jama'ah faqad amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam wali al-amri wa amra al-muslimin ma'ah biqitali hadzal baghi apabila ditemukan di sana ada orang-orang yang hendak yunazik, yang hendak menyaingi ya, pemimpin kaum muslimin dalam hal ketaatan dan hendak menghancurkan tongkat kesatuan dan mencablah jamaah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada waliul amri dan kaum muslimin bersamanya untuk memerangi orang-orang yang memberontak tersebut. Ini fatwa Syekh Fauzan dari kitab beliau Al-Muntaqa. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al uthaymin dalam kaset beliau Liqa Al-Bab Al-Maftuh ketika beliau ditanya apa hukumnya bayat yang ada pada sebagian jamaah kata beliau rahimahullah al bayatu allati takunu fi ba'dil jama'at bay'atun munkaratun syadzah Bayat yang dilakukan oleh sebagian jamaah-jamaah tersebut adalah bayat yang mungkar, bayat yang syadha, yang ganjil. Liannaha tatadammanu an al-insan ya li nafsi imamain. Sebab ketika dia membayat amir jamaah, berarti seseorang itu telah menjadikan bagi dirinya dua imam dan dua penguasa bagi dirinya. Al-imamul azam alladhi huwa ala jami'il bilad. Yang pertama, pimpinan penguasa umum, al-imamul awam dan yang kedua, wal imam alladhi bai'ahu, imam yang dia bai'at. Wa tufdi aywan ila syarrin bil khuruj 'ala al-a'immah dan ini dapat mengantarkan pada kejahatan yang berikutnya yaitu pemberontakan pada penguasa-penguasa alladhi yahsulu bihim min safki dima wa itlafil amwal ma la ya'lamuhu Allah yang akan menyebabkan pertumpahan darah dan dirusaknya harta-harta manusia apa-apa yang tidak diketahui kerusakan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ta'mir 'ala al jamaah fa hadha qad ja'a bi sunnah ma idza safara jama'atun ay yu'miru ahdahum. Adapun mengangkat pemimpin apabila mereka berkelompok maka yang terdapat di dalam sunnah apabila mereka safar apabila mereka safar idza kharaja thalath fi safar fal yu'miru ahdahum apabila salah seorang mereka Eh, apabila keluar tiga orang untuk melakukan perjalanan, maka hendaklah salah seorang mereka diangkat sebagai amir. Ini pula yang dikatakan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kasetnya Silsilatul Huda wa Nur halaman 208 eh, pada kaset 288. Maka ini semua ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa bayat-bayat yang batil yang dilakukan oleh al-jamaah. Jamaah jamaah tersebut adalah bayat bayat bid'ah. Apakah yang dilakukan oleh jamaah tabligh di mana mereka membayat sebagian kelompoknya, sebagian anggota-anggotanya di atas empat dari sekte sufia ataukah bayat yang dilakukan oleh mereka MII ataukah kelompok-kelompok yang lain membuat sirah sirah bayat tertentu Lalu kemudian mereka membayar anggota-anggotanya. Ini adalah bayat-bayat yang mungkar, yang bid'ah, yang menyebabkan terpecah belahnya kaum muslimin, yang menyebabkan dan dapat mengantarkan kepada kejahatan yaitu melakukan perbuatan-perbuatan kerusakan dan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Maka hendaklah kaum muslimin segera sadar dari hal-hal yang seperti ini dari hal-hal yang menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bayat itu tidaklah diserahkan kecuali kepada al Imamul Azam, al Amirul Am, pimpinan yang umum dalam hal ini mereka yang punya kekuasaan. Maka nasihat bagi diri saya sendiri dan kepada para ikhwah sekalian bahwa yang wajib bagi kaum muslimin agar hendaklah mereka segera kembali segera kembali dengan penuh komitmen kepada kitabullah dan kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibangun di atas pemahaman salaful ummah sesungguhnya umat ini butuh pendidikan umat ini butuh tasfiyah wa tarbiyah bukan fitnah apa yang dilakukan oleh jamaah dan ahzab itu adalah merupakan fitnah yang menyebabkan terpecahnya kaum muslimin hendaklah kita membina, membina umat ini dengan ilmu ma'asyarat akhwarahimakumullah membina mereka dengan ilmu yang sahih dan keimanan mereka harus kita bina berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan datang dan tidak akan turun pada kaum muslimin kecuali apabila mereka kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tanpa demikian tidak akan mungkin pertolongan itu akan datang. Kita harus bertanya-tanya sekarang ini. Apa yang menyebabkan kaum muslimin dalam keadaan terhinakan? Apa yang menyebabkan kaum muslimin darah-darah mereka tidak dihargai sama sekali oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan kaum muslimin hilang kekuatan mereka? Apa yang menyebabkan orang-orang kafir itu semakin beringas dan berani pada kaum muslimin? harus kembalikan kepada diri diri kita koreksinya sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menurunkan satu bala menurunkan satu bencana kepada kaum muslimin melainkan disebabkan karena di antara mereka atau kebanyakan dari mereka telah berbuat zalim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi wa ahluha muslihun. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan sebuah kampung dengan kezaliman sementara penduduk kampung itu berbuat kebaikan. Itu tidak mungkin. Mustahil. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Dan penduduk kampung tersebut kami binasakan mereka. Kata Lamma zalamu. Tatkala mereka itu berbuat zalim, mendolimi diri mereka sendiri, dengan hmm. perbuatan-perbuatan kemaksiatan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khisalun khamsun" ini turikum bihinna wa a'udzu billahi an Ada lima perkara yang apabila kalian terkena lima perkara itu, aku berlindung kepada Allah akan datang kepada kalian lima perkara yang berikutnya. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lan tawharil fahishatu fi qawmin qattu حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا tidaklah muncul perbuatan keji, kemungkaran, perbuatan zina yang dilakukan secara terang-terangan melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan penyakit taun ataukah penyakit-penyakit yang belum pernah muncul sebelumnya yang belum pernah dirasakan oleh orang-orang sebelumnya akan muncul penyakit-penyakit baru. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walam yang kusul mikyal wal mizan illa ukhidu bis sinin wa shiddatil mu'na wa jawri sultani alaihim." Tidaklah mereka itu terbiasa ketika berdagang mengurangi takaran dan timbangan. Melainkan mereka akan ditimpa paceklik. Mereka melainkan mereka akan ditimpa berbagai macam kekurangan dan kesengsaraan dan kezaliman penguasa terhadap mereka. Sehingga apabila kita hidup di tengah-tengah yang penguasanya penguasa yang zalim, Jangan hanya menyalahkan penguasanya. Jangan hanya menyalahkan pemerintahnya, tapi salahkan diri-diri kita. Koreksi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan penguasa di tengah-tengah kami menjadi penguasa yang zalim? Pertanyakan diri kita. Sebabnya itu kembali kepada kita. Nah, karena munculnya berbagai orang-orang yang mereka itu tidak jujur dalam berdagang, itu salah satu sebab yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'u qatra min as-sama' walau al baha'im lam yumtaru dan tidaklah mereka itu mencegah untuk membayar zakat dari harta-harta mereka melainkan mereka akan dicegah air hujan akan turun ke tempat mereka Kalaulah bukan karena hewan-hewan ternak yang hidup di sekitar mereka, mereka tidak akan dituruni hujan. Yang keempat, yang kudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Tidaklah mereka itu membatalkan perjanjian taat kepada Allah dan Rasulnya melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan musuh mereka lalu kemudian memberikan kekuasaan dan menindas mereka lalu mereka mengambil sebagian apa yang ada di tangan-tangan kaum muslimin pertanyakan kenapa musuh-musuh itu berani kepada kaum muslimin menghilangkan satu nyawa seorang muslim seperti membunuh seekor nyamuk hmm, mati sudah seakan tidak ada harganya anak-anaknya, para wanitanya. Nah, yang kelima kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum." Selama penguasa-penguasa mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan mereka memilih-milih dengan berhukum apa yang diturunkan oleh Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala jadikan perselisihan yang terjadi di antara mereka sendiri. Apa yang disebutkan Nabi alaihi wasallam ini sebenarnya terakhir peringatan bagi kita sekalian bahwa yang menyebabkan hinanya umat ini ketika umat ini meninggalkan agamanya Ketika umat ini telah menyimpang dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus sadar itu. Dan kita harus merasakan bahwa hanya dengan sunnah Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan pertolongan. Intan surullah yang suruh. Apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada kalian. Lalu kenapa Allah tidak menurunkan pertolongannya? benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan ma nasarallahu islam bimubtadi Allah tidak akan menolong Islam melalui perantaran ahli bid'ah Islam tidak akan ditolong melalui ahli bid'ah yang akan menolong Islam adalah ahli sunnah oleh karena itu bersungguh-sungguhlah untuk menyelamatkan umat ini dengan penuh kesabaran. Yes. Nah, jangan seperti seorang anak kepada orang tuanya. Anaknya ngamuk kamu dia menyangka dia punya kekuatan. Orang tuanya orang besar. Sok merasa diri punya kekuatan. Perang, jihad, jihad. Lempar mortir, mak jatuhnya ke tempat yang nggak ada penduduknya. Lempar lagi, eh, kena rumah, nggak ada penghuninya. Lempar lagi, kena satu. Lain luka satu mortir dibalas dengan seratus orang mati dari kaum muslimin. Lempar lagi mortir, satu orang meninggal dari Yahud, balas sampai seribu tiga ratus yang tewas. Ribuan yang luka. Tidak terhitung banyak. Ini namanya kekuatan. Ini yang namanya perlawanan. Ini yang namanya jihad. Apa tujuan berjihad? litakuna kalimatullah yang mulia untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala bukan untuk membantai kaum muslimin itu ngawur namanya ya. diajak gencatan senjata enggak harus perang la haula wala quwwata illa billah Allah mengatakan wa in janahu lis-salmi fajnah laha kalau mereka condong untuk gencatan senjata hmm, terima itu dalam kondisi kaum muslimin lemah. Lemah bukan hanya dari sisi fisik, bukan hanya dari sisi persenjataan, dari sisi iman. Lemah segalanya. Nah, ahlu sunnah diremehkan, ahlu sunnah direndahkan. Nah, diusir-usir mereka itu. Ingin buat pengajian di masjid diusir sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan Hamas dan yang semisal mereka. Perhatikan nyawa kaum muslimin. Satu orang yang menjadi korban yang meninggal tertumpah darahnya itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memperhatikan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis Abdullah bin Umar, satu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tawaf. Tawaf di Ka'bah. Lalu kemudian kata Nabi Alaihi Wasallam, "Ma atyabaki wa atyaba ruhaki." Nah, ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله عز وجل حرمة منك دمه وماله Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ka'bah, wahai Ka'bah, alangkah harumnya engkau, harumnya bau. Wahai Ka'bah, alangkah mulianya engkau dan agungnya kehormatanmu demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kehormatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih terhormat, jauh lebih besar daripada engkau wahai Ka'bah, darahnya dan hartanya. Ini nilai kaum muslimin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hargai nasihat para ulama. Para ulama telah memfatwakan dari dahulu ketika para mujaddid dakwah mereka masih hidup Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al Albani, Syekh Muhammad Shalal Utsaimin nasihat terima nasihat itu Ima sulh berdamai atau yang kedua hijrah hijrah nah tapi mereka melecehkan fatwa para ulama apa itu? Ulama hanya bisa berfatwa dalam perkara haid dan nifas katanya. Ulama itu tidak mengerti wakil. Yang dipakai adalah orang-orang yang punya pemikiran khawarij seperti usawa bin Laden, Aiman al-Zawahiri dan yang semisal mereka. Nah, apa akibatnya? Nah, itu bukan perlawanan, tidak ada perlawanan sama sekali ketika Yahud menarik pasukan oh, merayakan ya bangganya la haula wala quwata illa ribuan yang terluka ribuan yang meninggal mau dikatakan itu sebagai kemenangan kemenangan apa nah udah kaum la yaqilun nah tidak punya akal seharusnya ini kembalikan koreksi diri Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana kepada kita? Benar apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Al Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adhab al baqar wa raditum bil zar'i wa tarakum al jihad fi sabilillah sallata Allah alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum Apabila kalian jual beli dengan cara riba, lalu kalian senang beternak, kalian senang bercocok tanam, lalu kalian meninggalkan berjihad jangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencampakkan pada diri kalian kelemahan, kehinaan dan kehinaan itu tidak akan lepas sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga solusi satu-satunya adalah kita berupaya mendidik kaum muslimin mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Didik mereka dengan sunnah, didik mereka dengan tasfiyah wa tarbiyah agar mereka beribadah kepada Allah dengan tauhid dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang bisa kita jelaskan pada teman kita daurah hari ini. Semoga Allah Jalla ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan digunakan untuk mengamalkannya dan istiqamah di atas al-haq wa akhir da'wana alhamdulillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh